suami mampunya seperti apa yaitu istri mampunya seperti apa yaitu maka masing-masing saling memudahkan yang lain suami memudahkan istri dan istri juga memudahkan suami maka ini adalah rumah tangga yang barokah kemudian yang keempat adalah al-afu wat tasamuh saling memaafkan dan saling saling mengerti tentang kekurangan memaafkan kekurangan ini juga akan membantu langgengnya sebuah rumah tangga karena yang namanya orang pasti punya kekurangan suami pasti punya cacat pasti punya aib istri juga pasti punya aib pasti punya cacat apabila tidak ada tasamuh tidak ada saling memaafkan maka tidak akan awet. Ini diambil dari perbuatannya laki-laki Madian yang ridho dengan mahar yang paling rendah. Maknanya ini saja belum ada kekurangan dia sudah ridho apalagi kalau ada kekurangan orang lain belum mengatakan menyerah saja dia sudah ridho duluan apalagi ketika orang lain menyerah karena kekurangan itu adalah batas maksimal kekurangan itu adalah kusur keterbatasan seorang hamba ketika orang lain belum menyerah saja kamu sudah menurunkan tuntutanmu maka ketika orang lain menyerah kamu akan lebih memaafkan lagi ini diambil dari istidlal aulawiyah dari ridhonya dengan mahar yang rendah. Padahal Nabi Musa mampu untuk 10. Paham ya kawan? Paham sisi pendalilan ini? Sang calon mertua ini ridho dengan 8 saja. Padahal Nabi Musa mampu 10. Menunjukkan seandainya Nabi Musa tidak mampu, maka dia lebih ridho lagi. Paham? Itu nama istidlal mafhum aulawi. Dengan pemahaman yang lebih aula. Nabi Musa mampu saja dia rito yang sedikit. Apalagi kalau seandainya Nabi Musa tidak mampu. Apalagi Nabi Musa seandainya sudah batas maksimalnya. Sudah memang kekurangannya, sudah memang kemampuannya segitu, maka akan lebih diridhoi lagi. Orang yang memaafkanmu dikala kamu mampu saja kamu dimaafkan apalagi dikala kamu memang gak sengaja atau memang sudah batas maksimalmu maka dia akan lebih memaafkan lagi maka rumah tangga juga harus dibangun di atas saling memaklumi dan saling memaafkan kekurangan masing-masing <clears throat> mertua punya kekurangan menantu punya kekurangan suami punya kekurangan istri punya kekurangan maka apabila masing-masing memaklumi dan menyadari serta memaafkan kekurangan, insya Allah akan langgeng. Pondasi yang kelima dari rumah tangganya Nabi Musa adalah menjadikan Allah sebagai di balik semua urusan. Menjadikan Allah di balik semua urusan dan tawakal di dalam menjalankan rumah tangga. Apabila takwa dijadikan sebagai pondasi, maka atapnya adalah tawakal. Sesuatu yang sudah kamu bangun di atas ketakwaan untuk kedepannya ya wis pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu dibutuhkan bahkan dalam membangun rumah tangga kamu juga harus tawakal. Karena rumah tangga itu bagaikan samudra yang amat luas di tengah samudra itu nanti akan ada badai-badai yang ganas, akan ada badai-badai yang dahsyat yang melanda. Maka kamu sebagai seorang hamba yang lemah, kamu hanya bisa pasrah dalam menjalankan rumah tanggamu. Yang penting kamu sudah berusaha semampu dan semaksimal mungkin. Maka tinggal tawakal saja. Wallahu ala ma naqulu wakil. Itulah beberapa pondasi yang dibangun di atasnya rumah tangga Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dimulai dari membangun semuanya di atas ketakwaan min awal yaum dari pertama kali. Kemudian dibangun di atas asas ta'awun, saling membantu, saling mengambil manfaat. Kemudian yang ketiga sama-sama menginginkan kebaikan. Rumah tangga itu kalau satu arah, satu tujuan, enak. Tapi kalau tujuan suami beda, tujuan istri beda, ya nggak ketemu gimana namanya beda. Satu angkot, satunya pengen ke Surabaya, satunya pengen ke Jakarta, ya nggak jadi. Maka antara suami dan istri itu hendaknya menyatukan tujuan. Dek, kamu tak ajak ke kampung baru. Tujuanku adalah untuk kita itu mencari akhirat. Oh ya mas, siap. Wah oh, ini enak. Tapi kalau yang laki-laki tujuannya ingin belajar, yang wanita nggak mau. Ada yang wanita ke sini tujuannya ingin belajar, yang laki-laki enggak. Ya nggak bisa, harus sama-sama menyatukan tujuan. Dalam berumah tangga itu harus sama-sama menyatukan tujuan. Di sini Nabi Musa dan juga calon istri beliau dan juga calon mertua beliau semuanya tujuannya sama adalah ridho Allah Subhanahu wa taala dan menginginkan kebaikan. Kemudian yang keempat dibangun di atas taisir dan yang kelima Yang kelima tadi saling memaafkan dan yang keenam adalah menjadikan Allah sebagai sandaran dan melibatkan Allah di balik setiap urusan. Itu bagikan atap yang sangat teduh bagi sebuah rumah tangga. Kalau ada masalah, kalau ada cekcok, ya hakimnya Allah, hakimnya Rasulullah, hakimnya Alkitab dan As-Sunnah. Karena nanti dalam rumah tangga itu sering tengkar kadang. Lah ini kalau nggak ada hakimnya, kalau nggak ada pemutusnya, ini nanti nggak akan ketemu wifak, nggak akan ketemu satu kata. Tapi kalau masing-masing menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sesuatu yang dilibatkan di dalam rumah tangganya maka insya Allah semua bisa diatasi itu ya ikhwan beberapa ma'alim atau beberapa fondasi usul yang bisa kita ambil dari kisah pernikahannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan tinggal di sana beberapa faedah umum dari kisah ini kisah yang panjang yang sudah kita lewati selama 14 pertemuan di bulan Ramadan ini di sana ada faedah umum Di antaranya adalah solahul ibtida bagusnya permulaan insya Allah akan menyebabkan bagusnya penutupan solahul ibtida'i wal bidayah sababun di solahil khatimah wal nihayah di mana Nabi Musa alaihissalatu wassalam memulai semua ini dengan kebaikan. Semua kisah ini dimulai dengan kebaikan, dengan niatan yang baik. Tapi kalau seandainya permulaannya itu jelek, ini bisa diperbaiki. Nah itu enaknya di situ. Permulaan yang bagus, insya Allah akan menggiring kepada hasil yang manis. Tapi permulaan yang buruk ini juga nggak ada kata pupus dan nggak ada putus asa, tetap bisa diperbaiki. Seandainya kamu dulu sebelum kenal ngaji memulai rumah tanggamu di atas keburukan, membangun rumah tangga di atas bukan di atas Al-Quran dan As-Sunnah, nggak apa-apa. Semua itu insya Allah bisa diperbaiki. Tapi untuk kamu yang sekarang belum memulai rumah tangga, mulailah dengan kebaikan supaya mendapatkan penutupan yang baik. Tapi bagi kamu yang dulu sudah terlanjur memulai rumah tangga dengan cara yang jelek, ada yang bahkan sampai hamil di luar nikah, waliyadubillah, itu semua tidak menjadikan seorang putus asa. Tetap semua bisa diperbaiki. Di antara pelajaran pelajarannya juga adalah husnul akibah lil muttaqin. Hasil yang manis yang diraih oleh orang-orang yang bertakwa dan bahwasanya seorang hamba tidak akan pernah sengsara disebabkan ketakwaannya. Wa annahu la yashqal insanu bi ta'atihi wa taqwahu. Seorang tidak akan sengsara. Ketakwaanmu tidak akan merugikanmu enggak akan ketakwaanmu tidak akan membuatmu rugi kamu bertakwa ghaddul basor menjauhi untuk berbicara dan berhubungan dengan wanita ajnabiyah sebaliknya juga seorang wanita menjauhi untuk berhubungan dengan laki-laki itu nggak akan rugi ya nggak akan rugi maka dari sini juga diambil pelajaran yang sangat penting yang harus kita ingat-ingat bersama juga Bahwasanya rasa malumu dan sifat tertutupmu wahai wanita tidak akan menghalangi jodohmu camkan itu bagi yang punya anak wanita bagi yang punya adik wanita atau bagi yang punya tanggungan wanita hendaknya ditekankan sifat tertutup dan juga rasa malumu tidak akan mempersulit jodohmu dan tidak akan menghalangi jodohmu Camkan itu. Sebaliknya, kamu berhias, kamu bertingkah, kamu membuka-buka aurat, itu juga tidak akan mempercepat jodohmu, bahkan seringnya menghalangi. Maka nah, wanita itu banyak yang salah mengira kalau dengan berdandan, bersolek, menampakkan diri, menebar pesona di hadapan laki-laki kemudian menjadikan itu cepat dapat jodoh gitu, salah. Laki-laki juga seperti itu, jangan mengira bahwasanya kamu itu berhias di depan wanita, kamu memper keren dirimu di hadapan wanita kemudian menjadikan jodohmu menjadi cepat enggak karena semua kebaikan itu tidak ada yang bisa digapai kalau enggak dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat itu adalah sebab yang paling kuat dalam segala kebaikan. Maka jangan takut untuk bertakwa. Kamu kalau bertakwa enggak mau bicara dengan wanita, gotul basor, kemudian enggak kebagian jodoh itu, kata siapa? Demikian juga para wanita yang menutup diri dan juga menebalkan jilbab rasa malunya kemudian nggak dapat jodoh gitu kata siapa sungguh demi Allah bahkan seandainya kamu tersembunyi di pojok kamarmu yang paling gelap sekalipun jodoh akan menembusnya karena wanita-wanita yang berhias mereka itu memamerkan tubuh mereka melalui mata sedangkan para wanita yang pemalu dia atau mereka memamerkan kecantikannya melalui pintu langit melalui Allah Subhanahu wa taala jadi itu lebih diharapkan supaya ini bisa memperbaiki wanita-wanita di masyarakat kita karena kita telah mengalami dan juga menyaksikan betapa kita kecolongan dan juga banyaknya kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh wanita-wanita kita dan pintu taubat terbuka lebar. Maka ini hendaknya dijadikan dan diingat betul. Rasa malumu tidak akan menghalangi jodohmu. Sebaliknya polahmu tidak akan membuatmu ayu. Polahmu gak ngira buat kamu ayu. Gak akan buat kamu itu jadi cantik. Gak. Justru malah dihindari sebagaimana di sini wanita Madian tidak kehilangan jodohnya dengan rasa malu dan Imra'atul Aziz yang menggait dan berusaha menggait Nabi Yusuf juga tidak berhasil walaupun sudah berdandan dengan dandanan yang paling maksimal tidak berhasil kamu akan dapat cepat ah, kamu akan menjadi dapat menjadi cepat dapat jodoh dengan cara yang jelek ketika di lingkungan yang jelek. Kalau di lingkungan yang baik, ya enggak lah. Kalau di lingkungan yang jelek, di orang-orang awam, ya kamu akan dapat laki-laki, belum tentu dapat suami. Cuma dapat laki-laki tapi belum tentu dapat suami. Maka ini ya ikhwan pelajaran bagi para wanita hendaknya berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin. Dan juga di dalam ayat ini dari kisah dari sifat-sifat wanita Madian banyak dari kita ya ikhwan mungkin tidak bisa memiliki atau tidak memiliki sifat tersebut atau bahkan dari kita banyak yang seakan tertampar dan juga tersinggung dengan pelajaran-pelajaran tentang sifat-sifat wanita Madian ini karena mungkin kita jelek karena mungkin kita tidak sebaik dan tidak memiliki sifat seindah wanita Madian ini tapi ya ikhwan jangan putus asa Pelajaran kita ini tentang sifat-sifat terpuji wanita Madian ini hendaknya dijadikan sebagai pemupuk semangat agar kita terus memperbaiki diri. Mungkin kita nggak memiliki tabiat dan watak atau perangai sebaik mereka, tapi kita bisa mengusahakannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin kalah dari bahan kita kalah di permulaan tapi kita punya harapan yang sama. Maka jangan putus asa. Untuk terus berusaha menjadi baik. Memang tidak semua dari kita berangkat dari dermaga kemuliaan yang sama. Mungkin kita dilahirkan tidak seberuntung wanita Madian yang punya keistimewaan-keistimewaan. Tapi ingat kita semua memiliki kesempatan yang sama. Memiliki harapan dan masa depan yang sama. Jadi tetap berusaha untuk merubah watak, merubah perangai, merubah sikap. Karena sebagaimana yang diberikan faedah oleh Al-Ustaz Abdullah dari perkataan Syekhul Islam, al-ibratu bi kamalin nihayat la binaksil bidayat. Tolak ukur itu adalah dengan kesempurnaan akhiran, bukan dengan kekurangan permulaan. Mungkin dulu kita buruk, kita dulu adalah laki-laki yang buruk, atau kita dulu adalah wanita yang buruk, wanita yang jelek. Tapi harus kita perbaiki. Di sana harus ada before, harus ada after. Ada sebelum dan ada sesudah. Dulu mungkin aku adalah orang yang jelek. Dulu aku adalah mungkin adalah orang yang murahan dulu aku adalah orang yang mungkin jelek, tidak sebaik yang di dalam pelajaran-pelajaran ini. Tapi kita punya Allah yang sama. Kita punya Rabb yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang akan mengabulkan permohonan dan juga membantu hambanya yang bertakwa. Maka berusahalah untuk menjadi contoh bagi perubahan harus ada perubahan. Tidak semua wanita diciptakan dengan bahan tanah yang sama, sama-sama mulia, tapi setiap wanita punya kesempatan yang sama. Setiap wanita berhak untuk memiliki masa depan yang sama. Maka tetaplah berusaha untuk memperbaiki diri Karena kadang mungkin kita putus asa, kita ini sudah orang jelek, kita nggak bisa seperti itu. Jangan seperti itu. Tetaplah untuk berusaha memperbaiki diri. Kita punya kesempatan yang sama dan kita punya Rob yang sama yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini juga hendaknya diambil pelajaran benar-benar waspada, hadari-hadari dari hubungan minal alaqah al yang dari hubungan asmara dan hubungan cinta yang dirajut di atas kemaksiatan kepada Allah. Hati-hati. Sudah cukup banyak korban yang berjatuhan sudah nggak terhitung lagi mayat-mayat yang masih bergelimpangan disebabkan dengan hubungan yang dibangun di atas kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala maka cukup itu sebagai pelajaran bagi kita jangan menunggu kita sebagai mayatnya <clears throat> jadikanlah mayat-mayat yang ada di sekelilingmu sebagai wajangan tataplah batu nisan batu nisan kuburan mereka di mana batu nisan batu nisan tersebut tertulis nama beserta dosa-dosa mereka maka jangan sampai engkau dikubur di dalam kuburan yang sama jangan sampai engkau terjerumus ke dalam kubangan yang sama maka hati-hati ya ikhwan untuk terjerumus di dalam pintu syaitan yang satu ini jangan sampai terjerumus wal di dalam lembah kenistaan yang satu ini cukup mayat-mayat yang masih bergelimpangan di sekelilingmu sebagai wajangan. Jangan sampai engkau menjadi mayat yang sama. Jangan sampai engkau dikubur di dalam kuburan yang sama. Karena rata-rata hubungan yang dibangun di atas kemaksiatan rata-rata adalah ber, dibangun di atas penipuan, dibangun di atas takalluf, memaksa-maksakan diri, dibangun di atas tajamul, menghias diri dengan palsu, kamera jahat, editan semuanya. Ketika nanti sudah berumah tangga, baru kehidupan yang asli sehingga berantakan, tidak sebagaimana yang dia bayangkan saat menjalin pacaran. Ketika sudah menjalankan rumah tangga baru terasa pahit getirnya kehidupan ternyata tidak semanis yang dibayangkan saat dahulu menjalin hubungan di atas kemaksiatan. Maka semua itu adalah khayalat, semua itu adalah hayalan-hayalan, semua halusinasi halusinasi yang menipu. Umniyatun dafirat nafsi biha zamanan wal yauma ahsabuha adghatha ahlami. Bunga-bunga mimpi yang dahulu aku pernah terjebak sesaat dan hari ini aku meyakininya sebagai adghad ahlam, mimpi-mimpi yang buruk. Maka bertaubatlah jiwa-jiwa yang telah terjerumus di dalam lembah kenistaan yang satu ini dan bangkitlah untuk mendaki ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah ini juga terdapat pelajaran kehidupan apabila dijalankan oleh orang-orang soleh maka dunia ini akan aman dan tentram dan damai kehidupan apabila dijalankan apabila penghuninya adalah orang-orang soleh kehidupan ini akan aman tentram dan damai kemahripah loh jinawi adem ayem kemahripah loh jinawi Ustaz rahimahullah ta'ala tapi kalau dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang berambisi, orang-orang jahat yang tidak peduli dengan agama, maka kehidupan ini bagaikan alas rimba yang ganas. Berisi singa-singa yang kelaparan yang siap menerkam. Harimau-harimau yang buas, ular-ular yang berbisa dan juga binatang-binatang buas yang lain yang siap untuk saling membunuh, saling untuk melukai demi mencari ambisi mereka. Maka dunia ini akan baik-baik saja selama dihuni oleh orang-orang soleh. Lihat bagaimana damainya kehidupan di Madian. Keluarganya Nabi Musa alaihissalatu wassalam damai membangun akad di atas perdamaian tapi kalau dihuni oleh orang-orang pusat, dihuni oleh orang-orang jahat, dunia ini kayak alas rimba yang ganas, hutan belantara yang sangat tidak aman. Banyak harimau-harimau buas di dalamnya, singa-singa kelaparan yang siap menerkam. Persaingan, kedengkian, saling iri, saling menjatuhkan, itu kalau dunia ini diisi dan diperankan oleh orang-orang jahat. Tapi kalau dunia ini, kehidupan ini diperankan oleh orang-orang baik, insya Allah isinya adalah kedamaian. Di dalam kisah ini juga bisa kita ambil pelajaran tentang kebahagiaan. Bahwasanya kebahagiaan itu diciptakan bukan di bukan ditunggu. Diambil dari Nabi Musa yang sejak kecil beliau hidup dalam keenakan di dalam pantauan istana. Kemudian beliau harus pergi mengembara dan akhirnya menjadi seorang penggembala. Maka bahagia itu ketika kamu bisa adaptasi dengan semua keadaan bukan keadaan yang disuruh adaptasi dengan kamu. Faham bedanya ikhwan? Faham sih? Kamulah yang harus menyesuaikan keadaan, jangan keadaan yang dipaksa sesuai dengan kamu. Kalau keadaan kamu paksa sesuai dengan kamu, ketika kamu mintanya makan enak, keadaan nggak mendukung. Kamu paksa terus harus makan enak, akhirnya utang. Ketika ngutang nggak bisa bayar, akhirnya jombrot, gitu terus. Tapi paksalah dirimu untuk bisa sesuai keadaan. Jangan keadaan yang kamu paksa sesuai dirimu. Ketika Nabi Musa harus menjadi seorang penggembala ya jalan saja. Karena bahagia itu diciptakan, bukan ditunggu. Ketika kamu sedang kondisi lapang, ya buatlah kebahagiaanmu dengan lapang itu. Ketika kamu dalam kondisi sempit, ya buatlah bahagiamu dalam kondisi sempit itu. Ajaban li amril mu'min inna amrahu lahu kullahu khair. In asabat usharra syakar fakana khairan lah wa in asabat udarra sabar fakana khairan lah. Inilah termasuk <clears throat> gambaran dari hadis tersebut bagaimana seorang mukmin ketika kondisi lapang dia bersyukur. Nabi Musa ketika dalam kondisi enak ya beliau bersyukur, dalam kondisi sulit dia bersabar. Sesuaikanlah dirimu dengan keadaanmu, jangan sesuaikan keadaanmu dengan dirimu. Itulah definisi bahagia. Maka di dunia ini kehidupan akan berputar. Kadang kamu enak, kadang enggak enak. Kalau keadaan kamu paksa untuk sama dengan kamu, wah ini repot. Yang benar itu kamulah yang harus sama dengan keadaan. Ketika dalam kondisi enak ya kamu bisa, kondisi nggak enak ya kamu bisa dalam setiap keadaan kamu bisa mencari bahagiamu sendiri dan membuat kebahagiaanmu sendiri kalau enggak orang di dunia ini akan kaget dulunya bos dulunya orang kaya kemudian jatuh miskin oh kering stres betapa banyak orang yang kondisi fisiknya langsung ngedrop gara-gara kehilangan kekayaannya linglung limbung tapi kalau seorang mukmin, insya Allah dia akan sadar. Dia diuji dengan kaya, ada hikmah dan ada perintah di baliknya untuk bersyukur dengan berinfak. Ketika dia diuji dalam kondisi sulit, di situ juga ada hikmah, ada ubudiyah agar bersabar. Maka jadilah seorang mukmin yang siap dalam keadaan apapun. Jangan keadaan yang dipaksa untuk menuruti kamu. Turutilah keadaan, jangan keadaan yang disuruh untuk menuruti kamu. Ini kalau dalam urusan dunia, kalau dalam urusan akhirat ya kamu harus melawan arus. Ini, ini jangan salah paham ya, kawan. Kalau dalam urusan akhirat kamu harus melawan arus. Keadaan di sekelilingmu jelek, kamu harus jadi baik. Keadaan sedang sulit, kamu harus tetap berusaha istiqomah. Tapi kalau dalam urusan dunia, kalau memang lagi alamnya lagi sepi, ya sabar. Kalau lagi rame ya syukur. Tapi dalam urusan akhirat, dalam urusan agama kamu harus berusaha istiqomah sesuai perintah Allah, bukan sesuai keadaan. Dalam urusan dalam urusan dunia kamu disuruh untuk sesuai dengan keadaan, tapi dalam urusan akhirat kamu disuruh untuk sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga laki-laki Madian ini juga memberikan pekerjaan untuk menggembala kambing. Ini juga sebagai bukti bahwasanya seluruh nabi dahulu juga menggembala kambing. Jadi pas sudah. Nikmatnya kalau pekerjaan itu sesuai dengan hobi. Kalau sesuai dengan profesi. Kamu kalau bisa mengatur pekerjaanmu sesuai dengan kamu sebagai seorang dai misalnya waktumu kamu atur dengan pekerjaanmu bisa sinkron ini sudah enak sekali Ikhwan makanya saya iri dengan kawan-kawan yang mereka itu bisa bekerja dan juga masih bisa berdakwah karena sinkron antara pekerjaan dengan dakwahnya sinkron ini juga Nabi Musa sinkron ini antara pekerjaan dengan dakwah beliau pas ini kebetulan dapat pekerjaan yang membantu dakwah wah enak sekali Enak sekali ya Ikhwan kalau kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang itu bisa membantu urusan akhiratmu, gak menyibukkan dan gak melalaikanmu. Ini nikmat sekali. Maka ini juga termasuk pelajaran. Nikmatnya pekerjaan yang sesuai dengan tujuan hidup. Nikmatnya apabila seorang mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan misi dan visi kehidupan. Apalagi membantu, sama saja nggak mengganggu saja sudah seneng, apalagi bisa membantu. Apalagi bisa membantu. Tapi ya jangan ngajar dijadikan sebagai pekerjaan. Jangan. Nanti terus, oh ini cocok sekalian ngajar ya untuk duit, ya kerja ya dakwah nggak bisa. Dua niat nggak bisa bersatu kalau itu. Kalau memang kamu tujuannya ngajar itu niat mencari duit, ya kamu nggak dapat pahala. Kalau itu nggak bisa bersatu, maka enaknya ya ikhwan pekerjaan yang selaras bahkan membantu kegiatan dakwah kita. Nabi Musa ya kok pas mendapatkan pekerjaan, pas itu juga yang nanti bermanfaat bagi beliau di dalam dakwah beliau yaitu ra'yul ghanam, menggembala kambing. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi para rasul dan juga bagi para nabi. Allah Subhanahu wa taala mudahkan maka pekerjaan yang selaras dengan hobi itu enak sekali kamu hobimu berdakwah kok pas ya jualannya kitab ya pas enak pas sama jualan jubah gitu pas itu nek repot itu hobinya berdakwah jualannya lain yang maksiat misalnya wah ya repot nggak bisa nggak sejalan Ini beberapa pelajaran dan antum juga bisa mengambil pelajaran sendiri tergantung dengan tadabur antum. Ini hanyalah hasil tadabur kami dan juga mengambil faedah dari beberapa referensi, beberapa marojik dari kitab-kitab tafsir dan juga dari forum-forum tadabur. Di sana memang ada forum-forum tadabur khusus forum tadarus dan forum Tadabur namanya. Itu berisi faedah-faedah ayat-ayat Al-Qur'an. Biasanya kalau di Google itu ada tulisannya tadars, T A D A R S, T A D A R S itu sering banyak menampilkan faedah-faedah ayat Tadabur Tadabur hasil dari Tadabur ayat itu banyak di situ. Maka antum juga bisa Tadabur sendiri sesuai ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Al-Qur'an memang untuk ditadabburi afala yatadabbarun Al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira Inilah ya ikhwan pelajaran kita selama Ramadan tahun 1445 ini Kalau nggak salah ada sekitar 160-an faedah Karena saya masih ada dua ayat di laptop itu sudah saya nomori 130-an. Berarti masih sekitar masih ada 100 masih ada 30-an lagi faedah. Totalnya sekitar 160-an dari ayat-ayat ini. Siapa yang memberi faedah yang lain? Pak Musin barangkali punya faedah. Kami Salman. Pak Komar monggo. Dari kisahnya Nabi Musa ini apa? sunat beberapa berapa sih? Fikri punya tadabbur apa dalam ayat-ayat ini? Monggo disampaikan. Pelajaran apa yang bisa kamu ambil dari seluruh kisah Nabi Musa ini? Atau pelajaran apa yang paling kamu ingat-ingat atau paling berkesan? Tentang apa? Kira-kira? Abdillah Pak Deddy monggo Hah? Sudah sampaikan semua? <laughs> hmm? Aywa. Aywa, santa. Faedah dari Pak Musin bahwasanya sifat-sifat wanita sifat pemalu wanita Madian ini juga seharusnya diterapkan pada laki-laki juga. Karena laki-laki juga sangat terpuji apabila dia itu memiliki sifat pemalu seperti Uthman ibn Affan beliau sangat sangat sangat pemalu Sampai-sampai Rasulullah SAW merasa malu dari Utsman. Itu ya kawan. Dan kita masih ada perjuangan Ramadan masih ada malam 28 insya Allah malam 29 dan nampaknya ini kayaknya masih ada malam 30 kayaknya kayaknya loh puasanya ini kayaknya 30 ini tambah seneng lah ya kawan tambah banyak puasanya insya Allah tambah, tambah banyak pahalanya dan kita pulang dari Ramadan tahun ini bawa apa kira-kira? Yang mau pulang siapa? Bawa apa nanti pulang dari Ramadan ini? Pulang dari Ramadan harus bawa oleh-oleh ya, Pak. Oleh-oleh yang pertama adalah berupa takwa itu sudah pasti harus bu harus bawa. Karena itu tujuan utama puasa sebagaimana kata Allah, la'allakum tattaqun. Maka usahakan Ramadan tahun ini menjadikan kamu itu naik satu level derajatmu dalam ketakwaan. Kamu kira-kira punya pulang dari Ramadan ini bahwa hasil takwa berupa apa? Sifat takwa apa yang kamu dapat dari Ramadan tahun ini? Ramadan sudah datang, silih berganti. Kita telah digembleng dan dididik dan dirakit oleh Allah Subhanahu wa taala di tiap Ramadan, tiap tahun. Apakah kondisi kita setiap tahun itu pancet ataukah nambah ketakwaannya atau bahkan tambah tua tambah kurang. Ini harus kita jadikan sebagai introspeksi diri. Ramadan sudah berapa puluh kali lewat dan datang menghampiri kita. Seharusnya setiap Ramadan kita itu harus bertambah takwa. Karena ciri-ciri amalan itu diterima oleh Allah adalah bertambah. Walladzina tadau zadahum huda. Maka pulang dari Ramadan tahun ini kita harus introspeksi takwa apa yang kita yang kira-kira kita bawa ya di Ramadan tahun ini? Kira-kira kita punya hasil apa di Ramadan tahun ini? Apakah sama kayak seperti dulu ataukah bertambah atau bahkan berkurang? Ini harus kita persiapkan jawabannya. Kemudian oleh-oleh yang kedua adalah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pulang dari bulan Ramadan harus dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni kalau enggak kita akan rugi. Ba'udha liman man adrakahu Ramadan walam tughfar lahu dunubuh. Kalau kamu pulang dari Ramadan dosa-dosamu masih tetap enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berarti celakalah diri ini. Maka kita pulang dari Ramadan tahun ini harus kita pastikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita harapkan betul dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Dan juga diantara oleh-oleh pulang dari Ramadan adalah wijak penghalang dari penghalang dari maksiat. Karena puasa itu seharusnya menghalangi dari maksiat. Sedikitnya makan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu akan menghalangi seseorang dari perbuatan maksiat. Karena puasa dikatakan wijak oleh Rasulullah SAW. Karena kata Imam Ibnu Qayyim juga asal sumber keburukan itu juga dari makanan. Makanya kita khawatir betul. Saya khawatir betul. Jangan-jangan nanti di luar Ramadan kita menjadi buruk lagi. Karena banyak makan lagi, jarang puasa lagi, akhirnya kita syahwatnya. Syahwat itu bukan cuma syahwat mani, bukan. Syahwat itu banyak. Syahwat keinginan, dunia, kedudukan, seluruh yang menyesatkan itu jangan-jangan menjadi ganas lagi kita. Jangan-jangan kita menjadi manusia buruk lagi. Kita sudah enak-enak Ramadan, khusyuk ibadah, bertakwa kepada Allah. Kemudian nanti di luar Ramadan kita menjadi hamba yang pendurhaka lagi. Ini sungguh sangat mengerikan ya Ikhwan Maka kita meminta kepada Allah berdoa jangan sampai al-haur ba'dal kaur mundur setelah bertempur. Di antara doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berlindung dari al-haur ba'dal kaur, mundur setelah bertempur. Maka semoga kita nggak mundur setelah Ramadan ini. Ya boleh di bulan Syawal seorang itu berhenti sejenak, istirahat sejenak, bersenang-senang sejenak, nggak apa-apa. Tapi jangan jangan kemudian selesai. Belum selesai, Wan. Dengan Syawal ibadah kita belum selesai. Selesainya itu ketika nanti sudah sampai mati, insya Allah itu baru selesai. Maka jangan kemudian keluar dari Ramadan ini kemudian kayak kita keluar dari penjara. Ingat, kamu manusia, kamu bukan setan. Yang keluar dari penjara disebabkan keluar Ramadan itu siapa? Yang keluar Ramadan kayak keluar dari penjara itu siapa? Setan. Sampean setan apa menungso? Sampean menungso, ingat, kita ini manusia. Keluar dari bulan Ramadan jangan kayak keluar dari penjara. Ingat, kamu manusia, kamu bukan setan. Seorang mukmin keluar dari bulan Ramadan malah dia malah keluar dari surga menuju penjara. Dia siap-siap untuk dipenjara hawa nafsunya. Dia mengantisipasi, dia mewaspadai untuk dipenjara syubhat dan syahwat. Maka jangan salah ya kawan, keluar dari Ramadan bukan keluar dari penjara, sampean manusia bukan setan. Karena yang merasa keluar dari penjara setelah Ramadan ya cuma setan. Karena setan di bulan Ramadan di penjara seorang mukmin di bulan Ramadan malah masuk surga. Seakan surganya taman kebahagiaannya di bulan Ramadan. Itu ya, kawan. Maka nanti kalau seandainya santri-santri yang liburan, yang pulang kampung, kita nasihatkan untuk tetap bertakwa kepada Allah. Nabi SAW ketika dimintai izin safar oleh para sahabat, Nabi langsung menitipkan astaudiullah dinakum wa amanatakum wa khawati ma'amalikum. Maka nanti kalau seandainya santri-santri yang liburan, kalau kita jalan-jalan atau kalau kita keluar kota, itu hanyalah sekedar istirahat sejenak, bukan kemudian lepas dari penjara ya. Jangan seperti itu, jangan lepas dari penjara. Ingat, sampean manusia bukan setan. Karena santri-santri ini yang nggak pulang, mereka nuntut minta diajak jalan-jalan. Ya wis daripada mereka jalan-jalan sendiri, ya wis tak temani. Rehlah nanti mungkin ke Magetan, ke tempat-tempat yang lain. Itu ya ikhwan. Jadi jangan kemudian merasa kayak keluar dari penjara. Dan ingat kita juga bukan hamba musiman. Jangan hanya baik di bulan Ramadan. Bulan-bulan yang lain juga harus berusaha baik. Cuma di bulan Ramadan memang pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Jadi memang ketaatan itu kayak lebih mudah. Di bulan-bulan yang lain mungkin agak sulit. Tapi semua itu tetap butuh berjuang. Dan mungkin nanti yang khutbah Idul Fitri insya Allah Ustadz Abdullah kemarin tak tawarkan ke kawan-kawan yang lain, tidak ada yang mau. Pak Musin ya. Abu Musa mana? Kalau Abu Musa kalau tidak ya biar Ustadz Abdullah. Khutbah Idul Fitri tak tahun ini biar Ustadz Abdullah. Kemudian juga diingat zakat fitrahnya. Terus apa lagi? Kerja bakti lapangan ini kapan enaknya? Pagi ya sini, ya. gak sore. Gak tahu kalau besok Ustaz Abdullah masih taklim ya. Kalau enggak ya besok, terserah tanya beliau. Karena hari Senin mungkin nampaknya kita ruyah. Atau kalau mungkin masih ada Selasa ya, Selasa. Tapi ya enggak enggak berani jamin. Karena kemarin kan kita ruyah kan kelihatan 29, jadi biasanya sekarang ya 30. apalagi ya ikhwan itulah pokoknya kita berpisah dengan bulan Ramadan ini ya jangan sampai merasa selesai semuanya belum selesai sampai mati insyaallah taala dan juga terima kasih di bulan Ramadan ini walillahi alhamdu minnah kepada kawan-kawan yang sudah setia bersama kita di dalam kajian, di dalam dakwah ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memudahkan kita alhamdulillah saya pribadi Ramadan tahun ini termasuk Ramadan yang sangat indah karena Ramadan kemarin sangat berat memang ditinggal Ustaz banyak gangguan banyak kawan yang sakit maka saya ucapkan kepada keluarga istri juga terima kasih telah memberikan kemudahan selama Ramadan ini sehingga Ramadan ini menjadi Ramadan yang sangat teduh dan juga terima kasih kepada semua ikhwah dan kita berdoa semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini maupun di luar Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai amalan soleh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi alamin.